الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبهديه يهتدي المهتدون وبنعمه يشكر الشاكرون وعلى الله فليتوكل المؤمنون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat jamaah jamaah Masjid Al Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hingga saat ini Allah masih memberikan kita taufik dan inayahnya untuk kita menyempurnakan kewajiban dan tanggung jawab kita selaku muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh kewajiban-kewajiban kita yang kecil maupun yang besar dapat kita sempurnakan sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan tidak berhutang kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Mulai dari siang hari ini Kajian berseri tentang Fikhudah Fikih bernegara Yang mungkin Tema ini Tema yang jarang disentuh oleh para ulama Bahkan sampai Ibnu Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah menyebutkan bahwa ini termasuk di antara alasan kenapa sampai sekarang aplikasi dari fikih negara itu tidak terjadi di negara-negara yang mayoritas berkira muslim karena secara teoritis sendiri belum fenomena belum banyak tersebar di kalangan umat Islam berkenaan dengan titik keimanan. Yang paling bermain adalah titik ibadah. Itu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam konteks fikih daulah, fikih bernegara, ini merupakan sesuatu yang memerlukan kajian yang lebih khusus. Buku ini dikarang oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dari Fikih Daulah kehidupan Islam, fikih negara dalam perspektif Al-Quran, Hadis dan perspektif Islam. Sebelum sebelum menyampaikan Allah, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat atas kesertaan kita semuanya menunaikan kewajiban memilih kepala daerah untuk DKI Jakarta. Kalau saya memahami sebuah kewajiban, kalau itu kewajiban, tapi kalau ini saya itu hak untuk dipilih jadi boleh dipilih boleh tidak tapi kita memilih adalah kewajiban jadi kalau pemilih itu kewajiban dari yang dipilih itu hak ya. di sini soal kita tadi menunjukkan bahwa memilih kepala daerah kepala negara kepala yang lebih kecil lagi itu merupakan sebuah transaksi kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah rekomendasi akan kebaikan orang tersebut dan itu pasti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak pertanggungjawaban kenapa kita memilih si A, kenapa kita memilih si B. Namun jika kita tidak memilih alias surput, kata beliau di akhir buku ini, maka kita juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kalau nanti kemudian yang terpilih itu adalah yang tidak sesuai dalam konteks syariat Islam sehingga kita seolah-olah ikut andil dalam mensukseskan orang yang tidak layak untuk memimpin bangsa, negara, daerah dan lain sebagainya. Jadi pilihannya pilihan yang sama-sama berat. Ada sebuah ungkapan yang biarkan urusan negara diurus oleh kaisar dan biarkan urusan agama diurus oleh pemuka-pemuka agama. atau juga dalam saudara yang lain, agama adalah untuk Allah, negara adalah untuk dunia. Dalam pandangan Profesor Dr. Yusuf al bahwa ungkapan ini justru menjadikan sebagai justifikasi bahwa Islam itu memang mengurusi masalah-masalah ekonomi, mengurusi masalah-masalah kebaikan-kebaikan hati, rohani, akhlak, dan lain sebagainya. Slogan seperti ini yang dikeluarkan oleh para imperialis barat agar pilihan tata kelola negara ini diatur oleh mereka dan tidak ada anda dari umat Islam untuk mengatur tata kelola dunia ataupun negara. Mereka inginkan bahwa umat Islam cukup apabila selesai mengamalkan toleran, mengamalkan sholat, menyempurnakan puasa dan wajib, maka serta tanggung jawab mereka selaku seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal betapa banyak kewajiban-kewajiban Allah yang lain yang tidak bisa sampai sekarang kita lakukan karena terganjal dengan aturan-aturan dunia, terganjal dengan aturan-aturan kenegaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al isra ayat 58 hingga 59 dan para ulama termasuk bahkan Ibnu Taimiyah yang notabene banyak berkutat pada tema-tema akidah tetapi dia membahas ayat ini dalam konteks bernegara, bermasyarakat. Surat an ayat 28 dan 59. Inna Allah ya'murukum an ala nasi ila ahliya Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyelesaikan amanah, memberikan amanah, menyelesaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Potongan ayat ini secara korelatif sangat terkait dengan ayat berikutnya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Jika kalian menghukum di antara manusia, maka hukumlah di antara mereka dengan cara yang adil. Dalam konteks korelasi ayat-ayat Al-Quran, tidak mungkin ayat tentang amanah kemudian dikorelasikan dengan ayat tentang masalah hukum. Hukum antara manusia. Kecuali kalau itu merupakan isyarat dan indikasi bahwa amanah yang Allah inginkan di dalam ayat ini adalah amanah kepemimpinan yang mutlak dan yang besar akan dipertanyakan oleh Allah adalah amanah kepemimpinan karena secara korelasi Allah menyebutkan sampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya kemudian apabila kalian menghukum di antara manusia tidak ada yang punya wewenang untuk menghukum manusia kecuali dia adalah seorang pemimpin yang kedua, secara korelasi juga ternyata di dalam ayat berikutnya ayat 59 Ya ayyuhallazina amanu Allah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Masalah amanah Allah kaitkan dengan masalah ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada para pemimpin ataupun ulil amri. Sehingga para ulama tafsir mengambil sebuah isyarat bahwa kepemimpinan dan amanah yang dimaksud oleh Allah pada surat An-Nisa ayat 58 itu adalah amanah kepemimpinan. Karena Allah memberikan taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada para pemimpin. Dan begitulah Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as Ibnu dalam Asyasa asyariah menyebutkan bahwa amanah yang disebut pada Allah bukan terbatas kepada amanah dalam konteks yang biasa kita pahami, tapi lebih dari itu amanah adalah al-amanah ar amanah kepemimpinan. Berarti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dalam konteks kepemimpinan yang terjadi di wilayah kita berada. Jika demikian, maka kemudian kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis-hadisnya? Yusuf menemukan beratus-ratus hadis yang menyebutkan tentang konteks kepemimpinan, bukan satu dua. Di antaranya adalah Ijazah para Farah satu Nafari Mungkum paling Amiru Ahadahu Iza kharaja atau iza kafar Hadis ini Al Bukhari. Kalau kalian melakukan perjalanan pergi keluar berpisah, maka jadikanlah salah seorang dari kalian sebagai pemimpin bagi kalian. Redaksinya adalah amir. Ya, amir redaksinya adalah pemimpin, bukan pemandu, bukan guide, bukan pemandu, tapi redaksinya pemimpin. Apabila kalian keluar, maka lantiklah salah seorang di antara kalian sebagai pemimpin dalam perjalanan. Pemimpin itulah yang akan bisa memberikan kemaslahatan kepada yang dipimpinnya. Hadis ini berbicara tentang perjalanan secara tekstual tentang kita melakukan perjalanan. Tetapi hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sasaran awalnya dalam konteks lain, tetapi tetap bahwa hadis itu bersifat umum. Begitu juga ayat-ayat Al-Quran. Kalau dalam perjalanan seseorang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghadirkan pemimpin di tengah-tengah mereka, bagaimana dalam konteks yang lebih global? Bagaimana dalam konteks yang lebih luas? Bahkan satu lagi hadis dari Bukhari menyebutkan kalau kalian berada di padang pasir yang tidak ada orang di situ, artinya hanya bertiga, itu tetap diwajibkan untuk melantik seorang pemimpin. Bagaimana kalau di tengah hiruk pikuk kota? Kalau bifalakin kriminal ardi, kalau berada di tanah lapang yang sangat luas, yang tidak ada mungkin interaksi dengan orang-orang yang lain, hanya orang yang berpergian itu itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk melatih pemimpin menghadirkan pemimpin di tengah-tengah komunitas kecil tiga orang. Bagaimana kalau perjalanan itu di tengah komunitas orang banyak? Yang mana kepentingan, keinginan, dan berbagai hal juga terjadi. Kalau tiga orang ada tiga kepentingan, tetap kepentingan itu merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kalau itu dalam konteks ilmu dunia beragam kepentingan beragam keinginan di mana itu harus ditata oleh seorang pemimpin hmm. kemudian dalam beberapa literatur-literaturnya Yesus Al-Qardawi di antaranya menyebutkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menata wajah fi onugihi bayah mata menyatakan jahiliyah barang siapa yang meninggal dunia tetapi biayanya tidak ada bayat maka dia masih dalam keadaan jahiliyah hadis Imam Muslim Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan hadis ini? Berarti dalam kehidupan manusia pasti ada bayat kepada pemimpin, pasti ada keterlibatan peran dari individu-individu dalam sebuah negara. Kalau tidak ada andil seseorang dalam komunitas muslim maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Anjing yang bisa diperlakukan oleh satu individu miskin dalam masyarakatnya di antaranya ada andil di dalam memilih pemimpin. Sehingga mafhum muafakah dari hadis ini kalau kemudian orang mengabaikan anjingnya, perannya yang merupakan hak dan kewajibannya, maka seseorang itu akan dipertanyakan pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sampaikan di awal tadi bahwa fikih bernegara, fikih politik, fikih ekonomi itu merupakan sebuah terobosan-terobosan baru. Mungkin banyak yang mengatakan fikih itu hanya dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalau Rasulullah saw Alaihi Wasallam menyebutkan Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Barang siapa yang Allah inginkan berikan kebaikan kepadanya Maka mereka adalah menjadi fakir dalam seluruh urusan-urusan agama Urusan agama ini adalah urusan yang sangat komprehensif karena tabiat agama Islam sendiri adalah agama yang universal tidak ada sedikit pun sendi kehidupan di dalam kehidupan manusia yang diabaikan oleh Islam. Tidak ada satu saat pun dari kehidupan kita yang tidak ada petunjuk dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai masalah tidur ada petunjuknya dari Allah. Bagaimana kalau masalah yang melibatkan orang banyak? yang akan memberikan dampak kepada kebaikan dan keburukan sebuah masyarakat. Apakah tidak mungkin tidak ada petunjuknya? Kalau dalam urusan kita buang hajat ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau itu terkait dengan Allah yang melibatkan orang banyak yang akan bisa mempengaruhi tingkat kemaslahatan dan kemudaratan orang banyak maka tidak mungkin kemudian Allah tidak menunjukkan petunjuk-petunjuknya bimbingan ini Salah satu bimbingan itu adalah yang dinamakan dengan fikih dewa, fikih bernegara. Dalam fikih bernegara itu dibahas bagaimana kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Syuro, karakter pemimpin yang harus dipilih, tanggung jawab seorang pemimpin sekaligus rakyatnya bagaimana hubungan negara muslim dengan negara-negara yang lain bahkan menarik diungkapkan oleh Supardowo di sini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat ternyata para sahabat yang pertama kali dilakukan oleh mereka adalah mencari pemimpin pengganti Rasulullah sebelum jasad Rasulullah dikuburkan Ya, bahkan sebelum jasad Rasulullah itu dikuburkan. Ya, biasanya kalau ada orang meninggal kita segera menguburkan jasad tersebut. Tapi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Ketika para ketika Rasulullah wafat, mereka tidak sangka mata menguburkan jasad Rasulullah sampai mereka sepakat siapa yang akan ditunjuk menjadi pemimpin waktu itu pengganti Rasulullah Khalifah. Ketika kemudian Abu Bakar dibaiat oleh para sahabat diberikan khalifah kepada Rasulullah barulah kemudian mereka menguburkan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Apakah berarti para sahabat mengabaikan tidak menghormati Rasulullah tidak? Karena justru Rasulullah pesan terakhir sebelum wafatnya adalah siapa yang menggantikan aku. Pesan Rasulullah adalah siapa yang akan meneruskan perjuangan aku. Siapa yang akan kemudian menggantikan posisinya sebagai kepala negara di Madinah. orang yang orientalis barat juga sepakat di antaranya dikutip oleh Yusuf al qardawi ada yang namanya si al menyebutkan agama itu eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditugaskan oleh Allah untuk mengatur agama, tetapi juga ditugaskan oleh Allah untuk mengatur negara kemudian juga ada orientalisan lain yang juga kami sepakat dengan mengatakan oleh Filsuf al ini bahwa Islam itu not only a religion bukan sebatas sebuah agama tapi Islam is a political system Islam adalah juga sistem berpolitik Berada dalam Islam itu adalah masalah ibadah masalah akhlak masalah negara, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik kita. Karena kita harus memenuhi seluruh kebutuhan hidup manusia. Politik adalah kebutuhan hidup manusia dalam konteks sekarang ini. Ekonomi adalah juga kebutuhan manusia. Seluruh yang dibutuhkan untuk kebaikan manusia, maka tidak ada yang dikesampingkan oleh Islam. Dan Islam adalah agama yang universal berbeda dengan ideologi-ideologi yang lain yang mengatur hanya bagian-bagian tertentu dari agama. Tetapi Islam adalah sebuah agama besar yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan individu, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, bernegara, bahkan kehidupan antar negara. Kehidupan itu yang diatur oleh Islam. Bagaimana kemudian orang terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk istir oleh Yusuf Al-Qardawi bahwa beliau yang kemudian membentukkan jalan terbentuknya takaran negara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kamal at itulah yang menjadi hijab menentukan berterusannya kehidupan di dalam berdosa dan kebenaran di dalam sendiri-sendiri prinsip-prinsip ajaran Islam. Saya kebetulan sudah terjawab buku itu ada dua jilid dan mudah-mudahan terbit tahun depan mengenai tentang bagaimana peran Mustafa Kamal Atatürk Bagaimana karakteristik beliau sejak dari kecil hingga beliau meninggal dunia dan luar biasa kalau kita mengenal siapa sesungguhnya Mustafa Kamal Atatürk maka kita akan mengatakan bahwa beliau yang bertanggung jawab menentukan jalan tata kelola sebuah masyarakat sebuah negara dengan prinsip-prinsip Islam karena berkat apa yang dia lakukan maka kemudian bergeserlah prinsip-prinsip Islam itu kepada prinsip-prinsip dunia kita serahkan urusan negara kepada orang-orang yang tidak mengenal Islam dan itu menjadi sebuah hal yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu disinilah ijma dari para sahabat Rasulullah landasan fikih negara bukan Al-Quran Al-Karim bukan hanya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ijma para sahabat, para ulama bahwa fikih bernegara itu merupakan bagian salah satu bagian dari fikih-fikih yang lain yang harus dijalani oleh umat Islam secara bersama, secara kolektif, sehingga apa yang diidentifikasi lahirnya sebuah tata kelola sebuah masyarakat sebuah negara di bawah prinsip-prinsip nilai Islam amal ma'ruf dan nahi munkar akan bisa terrealisasi dengan baik. Bahkan yang lebih menarik, Muhammad Al-Ghazali yang mengetahui perhatian dulu banyak menyentuh masalah-masalah spiritualitas, masalah tasawuf tetapi beliau juga ternyata memiliki concern yang cukup besar terhadap masalah negara Imam Ghazali yang notabene kita tahu sebagai seorang sufi yang konsen dalam dunia, disiplin sufi, disiplin pendirian akhlak, hati nurani dan lain sebagainya, tetapi juga memiliki kepedulian tentang masalah tata kelola negara. Beliau mengatakan dunia adalah ladang akhirat. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Kekuasaan, kepemimpinan dan agama adalah anak kembar agama merupakan dasar dan pemimpin merupakan penjaganya. Sesuatu yang tidak memiliki dasar, tidak ada agama pasti binasa, namun sesuatu yang tidak memiliki penguasa dan pemimpin juga akan mudah sirna. Kekuasaan, kepemimpinan, dan penerapan agama tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya seorang pemimpin. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Luar biasa seorang yang kita pahami sebagai tokoh spiritual, tokoh yang banyak berkecimpung di dalam dunia dunia sufisme, tetapi juga beliau mengatakan bahwa perjalanan agama ini tidak mungkin bisa berjalan dengan sempurna kalau kemudian tidak hadir pemimpin atas nama Islam, pemimpin atas nama prinsip-prinsip Islam, bukan atas nama ideologi-ideologi yang lain tetapi tauhid atas nama Islam. Di sini kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terakhir sekali di dalam surat Al-Hadid ayat 25 laqad arsalna rusulana bil kajina wa anzalna ma'ahum al wa anzalna mizana liyaquma an-nasu bil wa anzalna hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin Allah menyebutkan bahwa kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan baik tidak ada mizan tidak ada neraka barometer yang bisa mengukur dan perlakukan manusia dengan adil kecuali dengan adanya al ukur, yaitu al quran al-munkar namun Allah tidak cukup dengan hanya Al-Quran Allah mengatakan wa anzalna al hadid harus ada besi yang bisa dijadikan barometer bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai keadilan manusia. Di sini yang dimaksud di sini adalah kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan kepemimpinan. Karena itulah sahabat Utsman bin Affan sampai mengatakan, ada sekelompok manusia yang tidak bisa diluruskan dengan Al-Quran, tetapi harus diluruskan dengan Al-Hadis, dengan besi, dengan pedang. Dan yang bisa meluruskan dengan pedang atau dengan besi adalah mereka yang diberikan wewenang untuk menjalankan pemerintahan yaitu para pemimpin kalau urusan besi urusan-urusan yang terkait dengan masalah kekuasaan bukan urusan setiap individu tetapi urusan orang-orang tertentu yang kita berikan amanahnya untuk membawa kemaslahatan kepada bersama inilah hadirin wal yang dimuliakan Allah pengusaha dari Dr. Muhammad Yusuf al Kardawi bagaimana sesungguhnya di dalam fikih bernegara harus menjadi perhatian dari seluruh individu muslim sehingga tata negara di masa-masa yang akan datang bisa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Islam yang kita yakini Islam adalah pedoman di dalam hidup kita, way of life kita yang mengatur seluruh urusan kita dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau yang terkecil tidak mau diatur oleh Islam, maka yang terbesar harusnya mau diatur oleh Islam. Karena yang terkecil dampaknya kecil, tetapi yang besar dampaknya besar. Yang kecil hanya terkait dengan beberapa individu tertentu, tetapi yang besar terkait dengan seluruh individu, bahkan seluruh umat manusia. Dan itulah yang harus saya Illa rahmatan lil alamin. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas agar kita nanti di kiamat dijadikan oleh Allah sebagai saksi-saksi bahwa manusia benar-benar merasa tentram, merasa nyaman, merasa mendapatkan kasih sayang di bawah perlindungan ajaran-ajaran Islam yang hanya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian sedikit pengantar yang bisa kita kemukakan pada siang hari ini dan kajian ini akan berlanjut pada video-video yang lain dengan tema yang sama bagaimana nanti manajemen pengelolaan sebuah negara amar ma'ruf dan nahi munkar bagaimana seorang pemimpin dan lain sebagainya sampai kepada masalah partai politik ya masalah oposisi dan masalah koalisi antar partai multi partai dan lain sebagainya subhanallah tugas di dalam buku ini sehingga ini bisa menjadi sebuah acuan dalam konteks bernegara di era global ini, di era modern ini, mudah-mudahan bagian dari city daulah, city bernegara yang merupakan aturan-aturan Islam, aturan Al-Quran dan Sunnah bisa dijadikan pedoman kita dan mampu kita aplikasikan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian kaumnya kita terhadap urusan umat Islam. Malam yahtama di awal yang paling samimu. Barang siapa yang tidak punya kepedulian dengan keadaan, dengan tugas, dengan kewajiban umat Islam secara keseluruhan, maka dia bukanlah golongan kami, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan wacana yang sedang dikembangkan oleh Profesor Yusuf Al-Qaradawi bisa menjadi wacana baru yang bisa mengalihkan persepsi-persepsi yang negatif terhadap politik, persepsi-persepsi yang negatif terhadap sebuah negara Islam, persepsi-persepsi yang negatif terhadap kemungkinan terjadinya sebuah negara dalam konteks prinsip-prinsip Islam mampu menjadi solusi dan jawaban sehingga nantinya seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat sebuah kata kelola yang diatur dengan petunjuk-petunjuk Islam mampu memberikan rahmat kedamaian ketenteraman dan itu merupakan bagian dari kita mengamalkan Islam secara totalitas secara utuh dari A sampai Z-nya ajaran-ajaran Islam. Lalu tentunya dalam mengamalkan tersebut ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf atas segala hal yang belum sempurna. Mudah-mudahan bisa disempurnakan pada episode-episode berikutnya. Aku lupa lihat wa astagfirullah li walaupun Al-'afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته